Jadi ilmu itu akan disebut sebagai ilmu akhir, ilmu dunia, ilmu akhirat adalah ilmu apapun jika digunakan, jika orang mencari ilmu tersebut bukan untuk bukan untuk dunia. Akhirnya bukan hanya karena ingin menguasai dunia, tapi tujuannya karena Allah. Sehingga biarpun dia itu mempelajari ilmu kedokteran contoh. Ada seseorang barangkali di saat mempelajari ilmu kedokteran, tujuannya adalah bukan untuk memeras ini tapi saya ingin tahu ilmu dan niat saya ingin bermanfaat untuk umat karena ini adalah bagian uh, tapi sekarang kan bukan begitu bapaknya pun ngajarin nak prospektif nak masa depanmu cerah nak jadi dokter nak jadi insinyur nak oleh bapaknya diajar urusan duit duit duit duit mana dikenalkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mungkin orang punya ilmu di saat memandang ilmu itu adalah hanya untuk dunia sementara yang lain memandang ilmu karena kebenaran ilmu nanti akan mengarahkan kepada Allah contoh mungkin ada seorang bercerita tentang proses pembuahan dari sperma ke macam-macam begitu dahsyatnya atau penciptaan atau perubahan dari ulat menjadi apa kepompong lalu kupu-kupu dan sebagainya mungkin ada seorang dosen yang katanya profesor bercerita tentang ini semuanya tiba-tiba dikomentari oleh seorang murid terkagum subhanallah dokter kalau saya melihat semacam ini saya semakin kagum dengan apa Allah subhanahu wa taala begitu gampangnya bagi seorang apa seorang siswa yang polos di saat melihat cerita sang dokter yang mengagumkan yang ada di dalam hatinya adalah kagum kepada Allah cuman kata sang dokter apa nah wahai Mazik kita tidak akan berbicara urusan nasihat dan apa kita bicara tentang kajian ilmiah dulu beda murid tersentuh dengan kajian ilmiah dosennya sehingga terkagum-kagum sehingga kenal Allah eh dosennya malah komentar apa sorry mohon maaf ini bukan urusan nasihat, ini bukan urusan agama, tapi kita urusan kajian ilmiah. Berbeda. Begitulah seterusnya ilmu itu cara pandang. Makanya Nabi mengatakan ala kibru batarul haki. Yang namanya kesombongan menjadikan orang tidak bisa melihat kebenaran. Nah, kemudian ilmu itu tadi kita balik pada hikmahnya Ibn Athaillah Sakatani. Ilmu yang manfaat yang kita ambil dengan niat benar karena Allah, maka kami ingatkan diri sendiri, anak-anak, semuanya para santri. Di saat kita mencari ilmu lihat. Subhanallah. Harus kita betul-betul niat yang benar. Ilmu apapun yang kau cari nanti. Anak-anakku yang lagi ngambil fakultas apapun, ingat yang di mata dan hatimu adalah Allah, perjuangan karena Allah. Luar biasa. Kemudian setelah itu, kalian di saat mengambil ilmu tersebut harus ada skala prioritas. Kenapa kau ambil ilmu itu? Karena engkau merasa di tempat tersebut dibutuhkan seperti ilmu yang kau kau ambil dan itu wajar biasanya kalau yang kedua ini. Biasanya orang tidak akan mengambil ilmu yang nggak bakal dipakai. Ya. ya, mesti mengambil ilmu ada gambarannya. Jadi bapaknya punya apa, kampungnya butuh apa, perusahaannya butuh apa, biasanya di situ baru dari belajar. Kalau masalah ini gamblang. Akan tapi yang paling pertama dan utama adalah kita lurus ke niat. Maka ibu, bapak semuanya. Kalau ngajari anak kita, kalau kita menyekolahkan anak kita terus ingatkan, terus tajdidun niyyati wa tashihun niyyati membersihkan, menyeluruskan niat ini tidak henti henti hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu apapun yang didapat maka itu akan menjadi ilmu yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah manfaat, apa menambahkan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau sudah dibenahi hatinya orang tersebut, sehingga ilmu sebanyak apapun akan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, semakin dekat. Tapi kalau ini hatinya belum dibenahi, seperti yang dikatakan Imam Ghazali rahimahullah beliau mengatakan Imam Ghazali, ziyadatul ilmi tambahnya ilmu terajulis su untuk orang yang hatinya busuk, yang nggak kenal Allah, hati yang kotor, ilmu apapun itu kan ziyadatil ma'i seperti air yang ditambahkan di usulil haddali ada pohon-pohon haddal. Pohon haddal itu pahit. Sampai dalam matal dari pepatah Arab kalau sudah dikatakan pahit kayak hamdol. Hamdol itu pahit sekali. Dan semakin banyak airnya semakin pahit. Begitulah orang kalau hatinya kotor, bayi dapat ilmu apapun, hatinya penuh dengan kedengkian. Cari ilmu fikih. ya untuk nambah dengki. Soal cari ilmu tafsir tambah sombong. Jadi kalau orang hatinya belum ditata dan belum dibenahi, kalau ternyata nanti mendapatkan ilmu, maka ilmu itu bukan tambah dia oh. baik tapi seperti buah handal tadi kalau disirami air tambah pahit tambah pahit sama orang yang hatinya belum dimenai mendapatkan ilmu pun ternyata ilmu itu akan menjadikan dia semakin pahit semakin tidak bermanfaat di masyarakat maka inilah yang sering dihadirkan oleh para ulama dengan membenahi niat